Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, subhana man khalaqal insana wa sawarah. Subhana man nazamahu wa dabarah. Subhanallahil aliyyil azim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada kita karunia kehidupan, karunia rezeki, karunia kesehatan dan terutama nikmat iman dan Islam. Pemirsa, dalam acara dakwah agama Islam Hikmah pagi ini, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik dan perlu bagi kita semua, bagi kita yang telah diberikan karunia kehidupan oleh Allah. Karena kita hidup, nantinya kita akan dimatikan oleh Allah dan kemudian akan dihidupkan kembali pada hari kebangkitan. Untuk itu kami mengangkat satu tema menjemput kematian. Dan kami hadirkan di studio seorang narasumber yang insya Allah tidak asing lagi Seorang mubalik yang sekaligus birokrat Al-Mukarram, Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi, Master Hukum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan kembali di studio kami di TVRI dan pemirsa uh, Al-Mukarram Ustaz Nandi Naksabandi, beliau sebagai Kasubdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Dan beliau orang yang senang gemar Maaf dalam keterpanggilan menjadi seorang dai dan mubalik. Mohon maaf. Baik pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan pula di studio adik-adik, santri-santri, generasi-generasi penerus ulama dan mubalik dari Pondok Pesantren Darul Quran, pimpinan uh, eh, Al Mukarrom Mustadi Sukman Surah. Assalamualaikum adik-adik. Dan nanti pemirsa kita akan mendengarkan uh, marawis yang juga dibawakan oleh santri-santri dari uh, Pondok Pesantren Dalur Quran. Dan tadi telah kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185 dibacakan oleh Akhuna eh, Asep Sihabudin kelas 3 SMA e, Santri Pondok Pesantren Darul Quran Baik pemirsa kita mulai perbincangan Pemirsa Eh, Rasulullah bersabda bahwa orang yang cerdas adalah orang yang selalu memikirkan dan mempersiapkan kematian. Dan bagaimana penjelasannya akan dijelaskan oleh uh, eh, Ustadz untuk pembuka uh, perbincangan ini. Tafadhol Ustadz. Para pemirsa televisi Republik Indonesia di rumah dan adik-adik yang saya cintai dari PP Darul Quran. Iya. Manusia itu adalah makhluk yang unik Artinya unik itu sekaligus ia subjek juga sebagai objek. Sehingga manusia itu menjadi objek penelitian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu hukum, sosiologi, ilmu jiwa, ilmu kesehatan, dan lain-lain. Yang menelitinya manusia, yang ditelitinya juga manusia. Manusia itu juga uniknya adalah makhluk yang sering bertanya kepada dirinya sendiri siapa saya ini, saya ini dari mana, saya ini sedang di mana, mau kemana, serta nanti bagaimana. Bahkan kadang-kadang manusia itu suka bertanya kepada anaknya sendiri. Jadi kalau anaknya nakal, anak siapa kamu, anak siapa kamu, padahal anaknya dia. Ya, nah itu manusia. Tapi kalau kambing nggak pernah nanya siapa saya ini nggak pernah, hmm. sapi siapa iya. saya ini nggak pernah. Ya. <laughs> Nah ini dengan tema menjemput kematian ini adalah mudah-mudahan memberikan kesadaran pada kita terutama para pemirsa TVRI di rumah dan juga kita yang studio bahwa kita harus bertanya pada diri kita kita yang hadir ini semua di studio dan pemirsa di rumah bahwa kita ini pernah tinggal di perut ibu kita selama 9 bulan jadi adik-adik itu pernah dikandung oleh ibu selama berapa? 9 bulan. Nah, setelah 9 bulan kita dalam kandungan ibu kita masing-masing, turunlah kita ke bumi ini, ke dunia. Di bumi ini kita akan tinggal antara 60 sampai 70 tahun. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Amaru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum mayyazuzu dalik." Nanti kata Rasulullah umur-umur umatku itu hanya berkisar antara 60 dan 70 Dan hanya sedikit yang melewati 70 ya. 60 itu untuk pegawai swasta, para pedagang ya. Untuk pegawai negeri dan BUMN idealnya cuma 58 lima enam pensiun, lima tujuh stres, lima delapan setruk, langsung stop. tiga, <laughs> sedikit kali ya, tiga ya. ya. Sedikit sekali untuk <laughs> pegawai negeri ini, ya. <laughs> Nah, setelah itu kita akan masuk dalam kubur atau alam barzah. Di alam barzah itu kurang lebih kita enam ribu tahun atau lima ribu tahun. Mhm. Dalam kubur, di alam barzah. Alam penghalang, barzah artinya penghalang. Tabir, ya. Setelah itu kita masuklah kepada hari kiamat. Padang mahsyar, ya, padang mahsyar. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, bukan di padang panjang. Hmm. Tapi di mana? Di padang padang mahsyar. Di situ kita akan diproses amal kita selama satu hari. Satu hari saja. Tapi satu hari di situ sama dengan seribu tahun di dunia. Allah Coba lihat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47 Wa inna yauman inda rabbika ka'alpi sanatin mimma ta'udun Satu hari di situ, di padang mahsyar itu sama dengan seribu tahun kita di dunia Setelah itu kita masuk ke alam akhirat miliaran tahun Miliaran tahun Dan tidak akan pernah kembali lagi ke dunia TPRI juga sudah tidak ada. Jangankan TPRI-nya dunianya sudah nggak ada. Nah, di dunia itu kita singkat. Kita singkat. Untuk itulah mari kita merenung sudah punya persiapan apa untuk menghadapi hidup yang panjang, hidup yang tiada berujung itu. Sebab kematian itu berlaku umum. Ya, berlaku umum kematian itu, ya. Kematian itu adalah hak segala bangsa. <laughs> Kematian itu berlaku umum untuk orang miskin mati, hmm. orang kaya juga mati, hmm. orang pinter, orang bodoh, orang susah, orang senang, orang ganteng, orang jelek. Ah, orang ganteng kayak Pak Ustadz ini hmm. mati juga. <laughs> Iya. nah kemudian orang cantik, ya mati. Nah orang kampung juga mati, ya orang kota juga mati. Nah, cuma orang kampung biasanya meninggalnya itu sakitnya sakit perut, ya. Mm-hmm. Kenapa orang kampung meninggal sakit perut, ya? Kemudian apa? Lagi orang kampung itu bisul, ya. Nah, mm-hmm. ya bisul juga kalau 86 itu bisul bisa mengakibatkan kematian. Mm-hmm. kalau bisulnya berapa? 86, ya. 86 buah penuh hidungnya. Bisa. Kalau orang kaya? Kalau orang kaya liver, jantung, ya apalagi stroke, hmm. ah, ginjal, hmm. ah, itu penyakit orang kaya. Hmm. Tapi baik kaya maupun miskin itu mati. Hmm. Kata Sayyidina Ali, malam yamut bisaib mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Siapa yang tidak mati di ujung pedang, dia akan mati sebab lainnya. Beribu-ribu sebab kematian, tapi mati hanya satu. Ya, ada yang mati di medan perang ada yang mati waktu melahirkan. Bahkan ada guru SD mati di Sukabumi ketiban papan tulis. Ya, hmm. lagi ngajar ya, hmm. lagi ngajar guru agama ngajar ya. Al ustadu kulut tobasir Lah kok masa ustad kulut tobasir ya. ya. Nah, Ketiban papan tulis ya. Masih nah. macam Macam-macam Macam-macam sebab kematian hmm. ya. Macam Tapi matiannya satu hmm. Nah bagaimana sih mati itu supaya nanti adik-adik pas mati nggak kaget sebab adik-adik juga mati lama-lama deh ya mm-hmm. yang dikira mati kru ya. juga nanti yang ya, kru TPRI kita saya Ustad juga nih mati mhm. ya hanya soal waktu saja bisa saja, nggak nggak nggak ngukur tua dan ngukur muda. Mungkin saja adik-adik ini duluan matinya Pak Ustad belakangan ya. Lo tapi bisa juga Pak Ustad belakangan, adik-adik duluan bisa. Bisa. Iya. iya. Nah, supaya adik tidak kaget, bagaimana sih mati itu nanti? Ya. Hmm. Nah, jadi ini tapi jangan bilang-bilang, ya ini rahasia hmm. para pemirsa TV yang tidak menyaksikan TVRI pada hmm. saat ini atau adik-adik jangan bilang-bilang ini rahasia, ya. Apa sih mati itu? Supaya nanti adik pas mati tidak kaget, ya. Tahu kaget? Kaget bahasa Padangnya takajui ya. <laughs> Apa bahasa Padangnya? Takajui. Nah. <laughs> Pertama nanti dek mau mati itu lemes. Lemes sekali. Lemes yang tak terhingga. Ya, itu mau mati. Jadi kalau ade sudah mulai lemes-lemes itu tandanya ade mau mati, ya. <laughs> Jadi pertamanya mati lemes. Setelah lemes napas sesak karena aliran darah dari jantung ke paru-paru sedikit. Jadi memompakannya paru-paru lemah. Uh, nah, maka orang mati gini. Uh, Gitu. Hmm. Nah, seperti orang asma. Tahu ada asma? Apa asma? Bukan, asma itu singkatan, asal mangap. <laughs> asma itu asal mangap. Iya. Nah, jadi kalau bapak, bapak ibu-ibu para pemirsa TPR di rumah sudah mulai lemas-lemas disusun napas sesak, ah mati ini saya. Hmm. di situ jangan nangis, jangan kebanyakan orang mau mati itu nangis. Ya Allah, saya jangan mati dulu ya Allah. Anak saya masih kecil ya Allah. Jangan. Diam saja, sebab toh lama-lama mati juga. <laughs> <laughs> Sebab dek mati itu wajib bukan sunat. <laughs> kalau sunat itu dilakukan boleh, enggak juga enggak apa-apa kalau sunat. <laughs> Tapi kalau mati itu wajib. Tadi sudah dibacakan ayatnya kullu nafsin maut. Setiap Tiap yang bernyawa pasti, jadi pasti. Ya wajib gitu, ya. Kalau adik nggak mau mati salah sendiri kenapa mau hidup, ya. Hmm. Nah. Jadi pertama mati itu lemes, yang kedua napas sesak, napas sesak. haus, hausnya ada ketulungan ini di sini kering. Pankreas, empedu, enzim sudah tidak jalan. Ya, hmm. nah, di sini mah kering. Jadi orang mau di Nah, di situ orang mukmin yang taat membaca istighfar. Hmm. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan di situ harus baik sangka terhadap Allah. Ya. Janganlah sabda Rasul, janganlah salah seorang di antara kamu mati kecuali harus baik sangka terhadap Allah. Allah itu Maha Rahman. Allah itu Maha Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Sebab firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat berapa adik-adik studio? Adik ada yang hafal, yang hafal boleh pulang duluan. Ya. Nah, surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya na asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Mhm. Wahai hamba-hambaku yang merasa telah melampaui batas dalam berbuat dosa. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu akan mengampuni dosa-dosamu semuanya karena dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Hmm. Jadi ketika kita sedang ha, ha, ha, ya kita harus baik sangka terhadap Allah. Oh pasti saya masuk surga, pasti, pasti saya diampun, pasti dihapus kesalahan saya, pasti amal-amal baik saya dilipat gandakan. Itu di situ sebab dalam hadis kudsi Allah berfirman, anak inda dhanni abdi bi. Aku ini bagaimana disangka oleh hambaku. Ya. Jadi siapa yang senang berjumpa dengan Allah Maka Allah ber, senang berjumpa dengannya mm -hmm. Tetapi siapa yang enggan berjumpa dengan Allah pun enggan mm -hmm. Jadi maka tadi ada ayat dalam Al-Quran Wala tamutunna illa wa antum muslimun Jangan kamu yeah. mati Kecuali kamu dalam keadaan berserah diri Artinya mau mm -hmm. Sebab mati itu tauan au karhan, baik dipaksa atau suka. Mm -hmm. Daripada dipaksa, mm -hmm. mendingan suka sendiri. Ah, Mata begitu. Surat Al Imron ya. Dan ya. itu menjadi rukun kan dibacakan di dalam eh, setiap Jumat ya tausiah gitu kan? Iya iya. Iya. Uh, Wala tamutuna illa wa antum ah, muslimun. Iya. Usini wa iyyakum bittaqwallah, iya. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu senantiasa paling tidak setiap Jumat uh, diperdengarkan kepada kaum muslimin. Saat uh, eh, sebelum ditambahkan, saya ingin menambahkan tadi haus tadi Saat. Jadi saya ya, pernah ya. baca di buku Dasar-dasar Islam karangan Abu Lala Al-Maududi tentang orang yang dalam keadaan sakaratul maut dalam kehausan. Jadi Ketika sakatul maut dalam haus yang luar biasa, saat itu setan datang menggoda, menguji keimanan kita, akidah kita. Dia dia datang dan lalu dia katakan kepada kita yang dalam sakaratul maut dan kehausan itu, "Saudaraku, aku tahu engkau dalam kehausan yang luar biasa. Ini aku bantu kamu, aku bawa segelas air agar hausmu bisa terlepas." Syaratnya gampang. Katakan la ilaha illa ana. Maksudnya, tidak Tuhan kecuali saya, tidak Tuhan kecuali setan. Dalam haus yang luar biasa digoda oleh setan, diberikan air. Di situ adalah ujian keimanan kita, akidah kita. Yang bisa membuat kita menerima atau menolak adalah amal kita selama kita hidup seperti sekarang ini. Diberikan sehat jasmani rezeki, ya, diberikan umur panjang, Inilah yang menentukan apakah di akhir hayat kita bisa menolak mengatakan la ana la uridu zalikal ma atau kita ambil karena kita menjadi orang-orang yang pendosa dan tidak pernah bertobat. Kalau kita menjadi orang yang perdosa, pendosa, kita ambil, kita minum, lalu kita mengatakan tidak Tuhan selain setan, mati dalam keadaan kufur. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua di akhir hayat dalam keadaan sadar dan tidak kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah, adik-adik pemirsa, saat sebelum dilanjut, kita beri kesempatan saat kepada adik-adik santri-santri untuk mengajukan pertanyaan dan juga kepada guru dari Pondok Pesantren Darul Quran. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Nama saya Muhammad Durasan Saya dari SMP Islam Darul Quran Saya menanya Ustaz ya, Kematian itu eh, akan datang hmm. Terus persiapan kita kan uh, Yang dengan Ustaz tadi Kita banyak beristighfar Itu tapi banyak juga yang orang ibadah Tapi matinya dalam keadaan suruh itu bagaimana Ustaz? Ya Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Denda Has Muhammad Hasan. Selanjutnya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, eh, saya nama Zul Hendra dari Pondok Pesantren Darul Quran Ciledug Tangerang. Uh, Ustadz yang saya hormati, sebagaimana yang pernah ya, yang pernah saya dengar itu dan saya baca buku kematian itu adalah berpisahnya roh dan jasad. Dan di masyarakat itu ada istilah mati suri, Ustaz. Jadi katanya setelah sekian jam hidup kembali atau misalnya awalnya sakit kemudian mau dimandiin tahu-tahu orangnya hidup lagi atau hidup lagi itu Mohon dijelaskan Ustaz mati suri itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nizam dari Pondok Pesantren Darul Quran Ciledug Tangerang. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa kematian merupakan pintu yang harus dilalui setiap manusia atau setiap makhluk yang bernyawa. Salah satu anjuran syarak Eh, terhadap kematian atau terhadap orang yang meninggal adalah menalkin mayit. Dalam hadis disebutkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ada dua yang menjadi pertanyaan saya. Yang pertama tentang konsep pentalkinan dalam Islam. Bagaimana konsepnya? Terus yang kedua masalah hadis Iza mata benu Adam in amaluhu illa min salatin ila akhirih sampai akhir. Eh, yang menjadi pertanyaan bagaimana eh, masalah bacaan atau baca eh, bacaan Al-Qur'an terhadap orang yang meninggal apakah sampai pahalanya ke mayit apa tidak. Padahal dalam hadis disebutkan bahwa yang bermanfaat bagi mayit itu ada ada tiga. Yang pertama eh, ing, apa amal ibadah ya hmm. ilmun yuntafaubi ya hmm. tentang ilmu yang bermanfaat terus yang ketiga tentang waladun solihun ya tentang doa anak soleh dan tidak disebutkan tentang mengenai bacaan orang lain atau kita menyewa eh, seseorang untuk membaca Al-Quran kepada si mayit apakah itu pahalanya sampai ke mayit apa tidak syukron Ma'asyukri hmm. wa subhanallah tiga dulu baik Sat subhanallah ini pertanyaan um, variatif menarik eh, dan perlu silakan uh, yang pertama dari Ade ya uh, Muhammad Hasan. Muhammad Hasan yaitu banyak orang yang beribadah hmm. tapi meninggalnya sulh khatimah. di dalam uh, kitab Nasoil Ibad ada kata-kata pendapat ulama begini. Malam yadkhul mau'idatan salah sata ayamin mata kolbuhu. Siapa yang tidak kemasukan atau tidak menerima nasihat-nasihat dunia, nasihat-nasihat keagamaan tiga hari, maka akan mati hatinya disinilah perlu istimror artinya kontinu ya maka aksiru dzikru hadimil ladat yakni al maut perbanyak ingat jadi banyak harus banyak ingat kematian itu ya maka di sini harus memperbanyak istighfar ya memperbanyak istighfar khairud doa al istighfar sebaik-baik doa al istighfar ya tidak ada orang yang paling bahagia di akhirat nanti kecuali orang yang paling banyak istighfarnya ya Allah itu tidak akan menganiaya hambanya ya wama ana bidzallamil abid ya jadi orang yang sudah bertauhid kemudian amal ibadahnya baik insya Allah tidak akan sulh khatimah ya maka oleh itu, sebab itu juga harus membanyak membaca doa habis sholat Rabbana la tuzigh kulubana ba'adaid hadaitana wahablana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab supaya hati kita tidak goncang juga sehabis sholat harus membaca Allahumma tim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bisuil khatimah mm -hmm. ya Allah jadikanlah saya akhir hayat saya itu dalam keadaan husnul khatimah jangan sampai suul khatimah jadi cara menjaganya melazimkan banyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar, juga tadi doa itu. Itu dari Al-Qur'an. Hmm. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Itu supaya kita nanti tidak suul khotimah. Hmm, hmm, ya. Terus iya. yang kedua uh, mengenai apa itu mati tadi? Mati suri. Mati suri. Dulu saya ketika di SMP, saya masuk Palang Merah Remaja namanya, PMR. Iya. Iya. Itu saya mendapat pelajaran ingat saja dari dokter Handoko namanya. Mm -hmm. ya, kata dokter Handoko, ada koma, ada epilepsi, ya, mm -hmm. ada kolap epilepsi itu ayan ya ayan mhm. ada eh, namanya mati suri hmm. ini sebangsanya sebangsanya ya maka kalau dokter itu orang itu mati atau belum itu harus di ada tanda-tandanya. Maka hmm. kalau di kota-kota besar hmm. ya Jakarta nah, orang mati itu harus ditentukan dokter. Dokter itu bisa menentukan dua jam. Hmm. Oh ini udah mati kata dokter ya. Tapi kalau mati suri itu ya napas masih masih ada itu. Cuma ingatannya sudah sudah tidak ada hmm. ya. Jadi orang kampung langsung aja mandiin itu karena ah. udah lama nih nggak bangun-bangun. Hmm. Saya tahu-tahu bangun lagi akhirnya lari ya hmm. orang itu hmm, hmm. orang umum pada lari jadi mati suri itu ya semacam kolaps semacam hmm. epilepsi hmm. jadi kan kalau orang koma lah istilahnya koma hmm. nah koma jadi koma itu kalau dalam kalimat kan belum titik nah, masih koma Nah itu ya Jadi mati suri itu ya Jadi seperti orang yang tidur saja Tidak ya. ingat itu Tapi ada juga di dalam mati suri itu e, Diberikan pengalaman-pengalaman batin oleh Allah ya Ya. Eh, dan itu adalah sebagai tangzir ya, peringatan ya. bagi mereka yang masih hidup begitu saat ya. Ada, ada ya, mm -hmm. memang betul. Terus yang iya. ketiga apa? Yang ketiga. Uh, tentang pertama konsep kematian, yang kedua yang menarik yang terjadi di tengah masyarakat kita, saat Kan uh, kan uh, dianjurkan doa, tetapi oh, iya. bacaan Al-Qur'an. Ya. Nah, seringkali ketika ada yang kematian Uh, nyewa para kori uh, membaca Quran uh, khotam tiga hari tiga malam di, di atas kuburannya Bacanya sampai apa enggak nih Ustaz? Ya pertama tadi sudah dijelaskan ida mata bnu adam in koto amal putus amalnya. Mm -hmm. Jadi kalau anak Adam itu manusia ya, -hmm. kita ini semua turunan Nabi nih ya. Ada yang ngantuk juga turunan Nabi itu deh, -hmm. ya Nabi Adam ya. -hmm. Jadi apabila meninggal seseorang putus semua amalnya, sholatnya tidak akan bertambah lagi, Aha. puasanya tidak akan bertambah lagi, Aha. juga maksiatnya dosanya tidak akan nambah lagi. <laughs> ya, itu kalau sudah mati itu. Iya. Illa min salasin, kecuali tiga. Ya. Yang tiga ini sebetulnya bukan amal orang lain, amalnya dia juga. Hmm. Sodakotin jariatin, sodakoh jariah. Hmm. Kan waktu dia masih hidup. Hmm. Ya, ketika dia itu masih hidup memberikan bata, batu, semen atau pasir pada pembangunan pondok pesantren, pembangunan madrasah, pembangunan masjid atau pembangunan sarana-sarana umum kan masih hidup dia aja. Ya. Nah itulah ngalir, ya ngalir. Makanya terus mengalir. Kayak asuransi saja, mm -hmm. atau pensiunan dia sudah tidak kerja, mm. tapi dapat gaji. Nah, itu pasif income. Ya, pasif income. income. Jadi kayak okay. orang punya ya. apa saham. Saham. Ya, ya keuntungannya terus, terus. mengalir. Nah, itu. oh. Itu amal dia masih hidup bukan udah mati. Ya. Yang kedua, adalah ilmu yang dimanfaatkan. Artinya kita punya ilmu, nah ini, ilmu itu luas. Kita pandai menjahit, ya. Kemudian menjahit itu diajarkan pada orang. Orang itu bisa mencari kehidupannya gara-gara belajar menjahit dari kita. Ya. Itu. Seandainya adik-adik yang menemukan listrik itu orang Islam. Mm -hmm. Tentu akan oh, mengalir iya, itu pahalanya. Cuma ya. sayang Thomas Alva Edison, hmm. bukan Muhammad Husni, bukan Muhammad Farid ya. Hmm. Thomas Alva Edison. Ya. Hmm. Ya. Motor juga kita belum bisa menemukan, maka motor itu Yamaha, Honda. Hmm. Kita dari Jepang, kalau dari Arab ya Mahmud, uh hmm. ya bukan Yamaha. Hmm. nah, jadi kita menganggap ilmu itu ilmu fikih, ilmu tauhid, tajwid, itu kita menganggap ilmu. Tapi matematika, fisika, biologi, bikin uh, eh, HP, bikin komputer, bikin laptop, itu dikira bukan ilmu. Itu ilmu. Islam itu tidak pernah memisah-misahkan ilmu. Hmm. Setelah dijajah, kita dipisahkan. Oh, ini ilmu agama, ini ilmu umum. Itu penjajah yang memisah. Dulu nggak ada ilmu ilmu hmm. bu ilmi faridatun hmm. ala kulli muslimin. Mencari ilmu wajib bagi orang Islam. Tidak pernah dipilah-pilah. Hmm. Oh, ini ilmu agama, oh ini ilmu umum. Enggak penjajah yang memisah-misah supaya orang Islam itu bodoh. Hmm. Itu. Supaya orang Islam lupa teknologi, lupa uh, ilmu ruang angkasa. Hmm. Padahal dalam Al-Qur'an adik-adik nggak ada surat sholat Hmm. Surat puasa juga nggak ada, yang ada surat Al-Hadid, besi. Hmm. Surat az mengenai bom dan kapal induk. Ada surat An-Nahl mengenai obat, ya. Yeah kita jarang pelajari itu ayat-ayat itu. Mm -hmm. Ini ilmu kalau dimanfaatkan yeah. Yang ketiga wawaladin solin jadul Yeah, yeah. Anak yang dididik dipersiapkan oleh orang tuanya memang masih hidup itu di mm -hmm. di pesantren kah, disuruh belajar di madrasah dinia ya. belajar baca Al-Quran. Jadi sebenarnya amal dia juga. Dan ternyata uh, para musuh uh, umat Islam itu berhasil ya membuat ya. umat Islam lupa akan ya. bahkan juga keberhasilan itu sampai sekarang Sat. Jadi ada penyanyi yang lupa dia sairnya ya. yang ingat hanya kuncinya doang saat. Oh itu ya. Iya. Baik uh, nanti ya. oh ya tentang baca Quran tadi ya. ya. Saya baca di dalam kitab tafsir Ibnu Kasir juz 3 itu di sini wastambatus syafi'i ya. annal hadiyata la yasilu ila mayitin. Ah, baik. Telah mengistimbat Imam Syafi'i sesungguhnya hadiah-hadiah seperti bacaan tidak sampai kepada mayat. Itu pendapat Imam Syafi'i yang mayoritas dianut di Indonesia. Hmm. Baca kitab tafsir baik Ibnu Katsir. Baik, Nanti kita lanjutkan saat perbincangan dan ya. pemirsa di mana saya berada ini suatu tema bahasan yang uh, sangat perlu bagi kita umat Islam dan akan dilanjutkan pembahasan oleh Al Mukarram Ustaz di Naksabandi dan sekarang kita akan dengarkan bersama Eh, lagu An-Nabi disampaikan oleh grup Merawis eh, santri-santri Pondok Pesantren Darul. Pemirsa Hikmah Pagi di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Bagi pemirsa yang kebetulan baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas tentang menjemput kematian. Tadi telah dijelaskan panjang lebar, subhanallah kita perlu untuk mengingat akan kematian dan eh, kata Rasulullah Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan dan mempersiapkan kematian. Baik pemirsa, kami lanjutkan. Tadi uh, ada pertanyaan yang menarik tentang ada orang yang meninggal dibacakan di atas kuburannya, menyewa para kori lalu dengan 3 juta, 5 juta dan seterusnya, hotam 3 hari 3 malam. Pertanyaannya apakah bacanya itu sampai kepada yang di alam kubur itu? Lanjutkan, Ustaz. Firman Allah, wa allaisa lil insani illa masa'a seseorang itu tidak akan mendapat apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Mm -hmm. Ya. Ini adalah supaya orang itu beramal baik itu masih hidup. Sodakoh masih hidup. Juga wawaladin solin itu tujuannya adalah agar para orang tua mau mendidik anaknya. Jangan membiarkan anaknya. Ya. Jadi bukan ya ujug-ujug, ujug-ujug itu tiba-tiba. Mm -hmm. Bahasa Inggrisnya suddenly, mhm. bahasa Arabnya pajatan hmm. bukan tiba-tiba tapi memang harus melalui proses orang tua harus mau memasukkan anak-anaknya ke madrasah dinia ke pondok pesantren ke madrasah sekarang kita prihatin di Indonesia itu usia belajar itu ada 130 juta usia belajar hmm. Tapi yang di madrasah, yang di pondok pesantren, yang di IAIN, SETAIN, ya, MRA, MI, MTS. MTS itu madrasah sanawiyah, bukan madrasah tengah sawah ya MTS itu sampai Alia UIN IAIN iya, itu hanya 8 juta jadi kalau kumpul anak-anak itu 130 orang maka cuma 8 orang yang di madrasah ya nah, jadi kan ada madrasah diniyah boleh saja di SMP sorenya pagi di madrasah diniyah atau pagi di SMP, di SD, sore di madrasah diniyah. Jadi supaya orang tua mau kalah sekarang ya. Kalau kursus ini kursus itu mau, tapi ngaji itu ya belayarannya cuma 15 ribu di madrasah itu. Hmm. Pas ditagih marah-marah ini ustadznya gak karena Allah katanya. Hmm. Ya, wah hmm. Ustaz harus karena Allah dong katanya. <laughs> Nah, ya. Jadi akhirnya al ustadu ya kulit taubasir. <laughs> Guru makan kapur. Baik, Seth. kita kasih kesempatan lagi Seth, santri-santri kita. Silakan adik-adik yang akan mengajukan pertanyaan. Saya Didi Cahyadi, Kelas 2 SMP Darul Quran mm -hmm. Saya yang bertanya Jika ada misalnya seorang yang meninggal dunia Kemudian mempunyai hutang terhadap orang lain Tapi keluarganya tidak mampu untuk membayarnya hmm, Apakah apa hal ini akan memberatkan beban si mayat ketika di alam kubur? Iya. Baik, terima kasih Didi. Bagus sekali. Silakan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Yang ingin saya tanyakan Tadi Ustaz mengatakan bahwa apabila Menyewa kori atau eh, para Orang yang bisa ngaji Untuk mengaji di atas kuburan uh, Itu amalnya Apa amalan apa Al-Qur'annya tidak sampai kepada uh, si mayat tersebut. Bagaimana apabila banyak masyarakat kita sering melakukan yaitu apa namanya jikir tahlil atau tajiyah di pada malam hari yaitu sehari malam pertama sampai malam eh, ke tujuh hari sampai ada yang malam seratus hari sampai eh, haul dan segala macamnya itu bagaimana Ustaz? Apakah eh, acara itu apa namanya sampai doanya kepada almarhum ataupun yang telah meninggal? Dan ada juga doa yang mengatakan Rabbi Firli wali walidayya bahwa kita adalah e, mendoakan kepada orang tua yang telah meninggal dan bagaimana doa kita kepada orang tua kita yang telah meninggal apa doa itu sampai apa tidak menurut Pak Ustaz tadi bahwa apabila kita baca e, bacaan di atas kuburan bahwa doanya tidak nyampe dan bagaimana dengan e, doa Rabbi Firli wali walidayya itu apakah doa itu nyampe terhadap ke kedua orang tua kita. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. dong, Ustaz. Uh, orang berhutang, mm -hmm. ya. Hutang itu, berhutang itu hukumnya haram. Kalau kita tidak ada bahan untuk membayarnya. Gitu. Jadi jangan begitu ada orang masih utang, utang, utang, utang, ya. Hmm. Padahal kita tidak bahan, tidak ada bahan untuk membayarnya. Itu tidak boleh, ya. Sebab hutang itu akan jadi nanti beban di akhirat. Hmm. Maka Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri Ya Allah, jauhkanlah saya dari banyak hutang. Ini juga memberikan tuntunan kepada umatnya supaya jangan berhutang kalau tidak ada bahan untuk membayar ya misalnya karena ada orang ngutang wah itu kita ngutang aja pada kapan mau bayar untuk dari mana itu tidak punya ya mm -hmm. dan itu termasuk psikomatik termasuk penyakit jiwa orang yang suka ngutang itu penyakit jiwa itu oh gitu Seth? iya kejiwaan penyakit juga itu kalau gitu ya. para pejabat kita yang berhutang ya itu karena apa karena serakah mm -hmm. serakah ya kata Imam Syafi'i orang miskin itu bukan orang yang tidak punya apa-apa. Hmm. Orang miskin adalah yang banyak kebutuhannya. Hmm. Ingin ini, ingin itu, sudah ada mobil ini, ingin mobil ini, sudah ada rumah di sini, ingin rumah. Ini miskin itu. Ya, ya, ya. Ya, tapi orang yang cukup ya maka laisal gina an kasratil mal gina gina nafs ya ini sini ini sini pentingnya ya ah, gina nafs ya, jiwa nah hmm. Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang ya ini hati-hati dah hutang mm -hmm. maka kalau nanti ada bapak di antara kalian itu punya hutang, sebelum disolatkan tampil ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ayah saya yang meninggal. Seandainya ayah saya itu punya hutang, maka hutang itu sudah beralih kepada saya. Hutang saya sebagai ahli warisnya, tagih kepada saya. Jangan ditagih ke kuburan. Itu. Mm -hmm. Karena ditagih ke kuburan kebalan bayar. Mm -hmm. nah, yeah. jadi itu hati-hati dalam iya. masalah hmm. hutang ya maka kalau dalam pemerintahan Islam orang yang berhutang meninggal keluarnya tidak banyak dibayar dari baitul mal mm, mm, ya hmm. iya iya ya, atau mudah-mudahan aja ada tetangganya orang kaya di sampingnya biar saya bayar hutangnya berapa mm, ya gitu Allah iya, ya, ya, ya betul harus ada di anaknya maka hutang itu harus diperkirakan misalnya kalau gaji 4 juta, jangan iya. ngutang 6 juta. Hmm. Ya ngutangnya 2 juta, 1 juta gitu ya. bisa terbayar ya. Ustaz-ustaz yang ngajar di PP Darul Quran honornya 3 juta misalnya ya, ya. sebulan. Ya, hmm. itu ngutang jangan sampai 3 juta setengah. Ngutangnya 1 juta karena ada bayar nanti bahannya untuk hmm. dari 3 juta itu. Itu itu hutang ya. Sering kali kita mendengar dari para penceramah yang berhutang meninggal dan tidak dibayar hutangnya itu nanti di akhirat dia akan cari sampai ketemu dan itu akan menggantung tidak bisa masuk surga sebelum terbayar gitu sih. Ya amalnya. Amal. Maka ada namanya yang disebut uh, eh, muplis ya. Oh. Muplis itu adalah bangkrut. Hmm. Karena dia ngutang ke tuang kredit, ngutang ke sini. Nanti di akhirat sudah tidak laku lagi uang. Hmm. Yaumala dirhamalahu wala mata. Tidak akan berlaku duit di situ, tapi amal. Hmm. Bayar ini dengan sholatnya, bayar ini dengan puasanya, hmm. ya. Nah, sedangkan yang lagi masih banyak, yang didolimi masih banyak. Ya, akhirnya kesalahan orang lain dibebankan kepada orang itu hmm. paturiha lana dilemparkan ya ke dalam api neraka. Itu yang bangkrut pailit. Ya, ya. Satu tahlilan. lagi tahlilan. Tahlilan, ya. Jadi begini, urusan agama. urusan agama kata Nabi apa? Pak Amruddini Pak Ilaya. Urusan agama urusanku. Urusanku jadi agama itu tidak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurangi. Semuanya perbuatan Rasulullah itu sudah tercatat di dalam kutubus sitah. Ya, kitab 6 induk hadis yang besar, ya. Kemudian ada dalam kitab-kitab yang lain, ya, seperti Tajridus Sharih, Al-Lu'lu' wal Marjan. Perilaku Rasulullah itu sudah tercatat. Kata Nabi, Pak dini, Pak Ilaya. Urusan agama, urusanku. Jangan kau tambah-tambah. Jangan kau kurang-kurang. Mhm. Tapi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu harus banyak berdebat, kamu harus banyak berselisih, berselisih dalam arti positif mm -hmm. dalam masalah dunia. Mm -hmm. Banyak berdebat, gimana saya ini kalau bikin mobil ini yang ada WC-nya, bagaimana saya bikin mobil yang bertingkat, itu yang harus banyak diperdebatkan oleh umat Islam. Bukan masalah-masalah seperti tiganya hari, Tiga hari, ya. tujuh ya. hari, lima belas hari, empat puluh hari Lalu ya. haul setiap tahun Kembalikan aja kepada Rasul Rasul mengajarkan seperti itu apa enggak Maka kata katanya urusan agama jangan kota tambah-tambah jadi jangan ber, jangan kepada keadaan Pak keadaannya sudah begini Pak sudah begini Jangan orang kita diatur oleh keadaan Tapi yang mengatur kita sebagai orang Islam Al-Quran, hadis, izma, kias ya. Hmm, ya. Nah itu itu aja jawabannya. Ya. Jadi jangan dilihat, oh Pak Anu ya. suka begini. Suka. Ada nggak di Qurannya? Ada nggak di hadisnya? Ya. Itu karena ya. kita sudah kata Nabi, tarok tupikum amro Uh Aku tinggalkan pada kalian dua. Jika kau pegang nggak akan sesat selama lamanya. Al-Quran dan hadis. Baik Ustaz, sayang sekali Ustaz, saya harus segera menyudahi perbincangan ini Insya Allah kita lanjutkan lagi di waktu yang akan datang Pemirsa di mana saja Anda berada, demikianlah pembahasan tentang masalah kematian Disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz eh, Haji Nandi Naksaban DMH Beliau Kasubdit eh, dari Hari Besar Islam dan Dakwah Departemen Agama Republik Indonesia Terima kasih atas kehadiran adik-adik dari uh, Pondok Pesantren Darul Quran, juga uh, guru-gurunya, ustadz-ustadznya, dan juga mari uh, pemirsa, kita akan mendengarkan Marawis dan sebagai kalimat penutup saya ingin sampaikan uh, singkat bahwa mengapa Allah merahasiakan mati? Pertama agar kita tidak cinta dunia, Kedua, supaya kita tidak menunda amal, supaya kita tidak menunda tobat. Yang ketiga, agar kita selalu <coughs> berusaha mencegah maksiat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mari kita dengarkan marawis dari santri-santri Darul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili kerabat kerja Sunan Munur. Alafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.